Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad amma ba'du. Guru kita semua Al Habib Muhammad Syarif Al Habsyi Al Habib Abdurrahman Al Attas dan para habaib guru kita Romo Kiai Muallim Al Mantasani dan para kiai, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun anda berada relawan-relawan Al-Hidayah Satgas-Satgas Al-Hidayah dan semua jamaah segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terus terus dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia Islam dikenal kitab Maulid yaitu kitab yang menjelaskan tentang proses sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian proses kelahiran Rasul, kemudian sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Maulid di dalam dunia ini banyak. Yang baru saja kita baca adalah kitab Maulid Al-Barjanji. Penulisnya seorang ulama bernama siapa? Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ada lagi kitab maulid yang sering dibaca oleh para habaib adalah kitab Maulid Sintud Duror, Untayan Mutiara. Penulisnya siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Seorang ulama yang hidup di Yaman dan dimakamkan di Sewun, Hadramaut, Yaman. Ada lagi dalam kitab maulid di Indonesia yang sangat populer yaitu Tiba. Penulisnya siapa? Hmm. Halo? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Penulis kitab Maulid Diba. Kitab Maulid Diba ini diamalkan oleh pesantren-pesantren salaf hampir di seluruh Indonesia. Pondok pesantren salaf itu di Indonesia menurut Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirat itu kurang lebih ada 23 ribu pondok pesantren. Bisa kita bayangkan satu pondok pesantren seperti Sidogiri Pasuruan itu santrinya 20 ribu. Seperti Termas, Pacitan, santrinya kurang lebih 5.000 orang. Itu pondok pesantren salaf seperti itu ada kurang lebih 23.000 <clears throat> pondok pesantren seluruh Indonesia. Ini yang nggak malah solawatan dibak maupun berjanji. Tapi nek anak wong kumpul 5.000 sampai 10.000 wong kok gumunno niku nyuwun ngapunten. Pesantren seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 23.000 pondok pesantren, satu pesantren itu yang besar santri di atas 5000 orang itu biasa. Bisa kita bayangkan besarnya orang membaca maulid di Indonesia itu seperti apa. Kemudian ada lagi kitab maulid. Kitab yang sangat populer di Indonesia. Diamalkan di pesantren-pesantren juga oleh para habaib. Yaitu Burdah. Penulisnya adalah Syekh Imam Busiri. Seorang ulama yang dimakamkan di Mesir. Beliau dimakamkan di dekat makam gurunya. Sebagai namanya? Gurunya bernama Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini makamnya di dalam masjid. Syekh Imam Busiri makamnya juga di dalam masjid Makamnya ulama-ulama besar, bahkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makannya di dalam masjid, makannya Sayyidina Abu Bakar Ashiddiq Sayyidina Umar Ibn Khattab, di dalam masjid bersebelahan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, depannya kanan kiri dipakai sholat. Jadi ini orang-orang akhir zaman kata bingung kan. Sholat kalau di depannya ada makam katanya tidak sah. Ini nggak cuman di depannya ada makam, di tengah masjid ada makam. Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu depan, belakang, kanan, kiri buat sholat. ya, di situ ada tiga makam manusia yang paling utama di muka bumi, yaitu makam Kanjeng Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab maulid di dalam dunia Islam banyak sekali. Di sisi lain, juga ada kitab namanya kitab manakib kalau kitab Maulid menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir, sejarah kehidupannya, prosesnya beliau lahir bagaimana. Sedangkan kitab Manakib adalah kitab yang menjelaskan tentang tentang apa? Tentang sejarah para ulama. Di Indonesia kitab Manakib yang paling populer yaitu Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini subhanallah manakibnya dipakai oleh pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Nah, tadi dibacakan itu si siirani NU. Nah, manakib itu wasilahnya NU. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalilnya dari mana? Ada kitab maulid. Dalilnya dari mana? Ada kitab manakib. Dalilnya bisa dibuka di dalam surah Hud ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan nakusu 'alaika min amba'ir rusul. Dan kami kata Allah kisahkan. Dan kami kata Allah ceritakan kisah-kisah para rasul. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada kisah-kisah para rasul. Kisahnya Nabi Adam ada di Al-Quran. Kisahnya Nabi Ibrahim ada di Al-Quran. Kisahnya Nabi Ismail ada di Al-Quran. Kisahnya para Nabi ada di dalam Quran. Kemudian dalam Al-Quran tidak hanya kisah para Rasul. Tetapi ada kisah orang-orang soleh. Siapa? Satu. Sayyidatuna Maryam. Ibunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Jelas wong wedok niku ora nabi ora rasul. Ini adalah kekasihnya Allah. Sayyidatuna Maryam kisahnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa dibuka di dalam Al-Qur'an, beliau ini adalah keponakannya Nabi Zakaria. Subhanallah, Nabi Zakaria ini membuatkan mihrab. Mihrab niku maknanya ada dua. Yang satu tempat pengimaman, itu namanya mihrab. Yang kedua yang saya tahu adalah tempat pengibadatan yang khusus. Sayyidatuna Maryam itu dibuatkan tempat pengibadatan yang khusus. Bahkan diriwayatkan pintunya ini lapis tujuh. Saking tersembunyinya. Nah subhanallah suatu ketika Nabi Zakaria ini masuk ke dalam mehrabnya, tempat pengibadatan khususnya Sayyidatuna Maryam. Kaget Nabi Zakaria. Sayyidatuna Maryam itu di meja beliau umpama zaman sakniki ora usum anggur ana anggur. Subhanallah. Ora usum duren enek duren. Ora usum kurma muda ana kurma muda. Subhanallah ditanya, "Dari mana ini ya Maryam?" Dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karomah. Kalau kelebihan yang diberikan Allah kepada anbiya wal mursalin namanya mukjizat. Kalau kepada aulia aulianya Allah <coughs> kekasih-kekasihnya Allah namanya karomah. Tuh, karomahnya Sayyidatuna Maryam koyok ngoten. jalu opo langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes kula umpama ndek karomah ngaten iki nyenengke tenan. Ya Allah, duit sak melihat plok dhuwur meja. Subhanallah. Nggih, nyenengke tenan. Ya Allah, duren plok dhuwur meja. Jenengan pesen Pak Sony pesen bucu ya Allah bucu plok dur mejo, Lah nyenengke tenan. Eh, terus kau kendi ya, bu, Nah, itu namanya karoma. Ada lagi dalam Al-Qur'an yaitu kisah Ashabul Kahfi. Tujuh orang pemuda yang soleh ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Kisah enten tentang Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada juga kisah seorang manusia yang sangat-sangat solih. Yaitu Luqmanul Hakim. Bukan Nabi, bukan Rasul. Walaupun ada pendapat ulama kecil yang mengatakan beliau ini sudah kelasnya Nabi. Nabi sama Rasul berbeda ya. Kalau kita zaman kecil itu, zaman SD diajari sama guru-guru kita. kalau Rasul itu mesti Nabi, kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau para nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah ulama itu ya gini ngoten niku. Al ulama roping terus ungu ngoten niku mboten ngoten niku. Ya, celak sing item ngoten niku loh, nggih teng mriki niki. Kula arep celak ya kita ora pati pantes ngoten. <coughs> Yang nomor tiga dalam keadaan maktu as lahir langsung dalam keadaan pun puput tali pusarnya. Ora perlu dinteni seminggu, ora perlu dinteni rong minggu. Kadang ora puput-puput, ora resik-resik dikai kunir napa dikai napa nek wong Jawa kan ngoten. Ya kan? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan pusarnya pun bersih. Luar biasa. Niku urusan dohir. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama Rasul itu postur tubuhnya sempurna. Subhanallah. Rasul niku pernah menjadi konglomerat. Sering kan saya sampaikan Rasul itu usia 0 sampai 12 tahun beliau menjadi anak yang seperti anak-anak orang Arab pada umumnya. Beliau yang gembala kambing sebagaimana anak-anak orang Arab. Usia 12 tahun beliau sudah menjadi karyawan. Beliau ikut membantu pamannya yaitu Abu Talib. Beliau usia 12 tahun sudah sampai ke luar negeri, sampai di Syam. Awak itu kadang umur saya tahun ora ngerti dindi ya. Eh, ngerti gur Solo Solo raya itu stop. top. Yes. Saya tahun ora ngerti dindi. Ini Rasul zaman dulu usia 12 tahun sudah sampai ke luar negeri, sampai di Syam. Kemudian beliau usia 17 tahun, beliau sudah mandiri, luar biasa. Usia 25 tahun konglomerat beliau. Beliau itu menikah mas kawinnya 20 ekor onta lemu-lemu. Onta niku siji kira-kira 15 juta nih, 15 sampai 20 juta. Lu orang tahu tuku masalahnya. <laughs> Umpama 15 juta kali 20 ekor onta, 300 juta. Niku mas kawinnya Kanjeng Nabi. Malah ke wali kota Solo niku, Pak. Nggih kula riyen niku nikah nah, punten kula niku rian masalah nikah model ganteng tok lho masalah. Ya. <laughs> Mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai wes niku tok ora utang pun apik banget niku Pak. Ini kanjeng Nabi mas kawinnya 20 ekor onta kurang lebih 300 juta. Itu membuktikan kalau beliau itu sudah dalam keadaan ekonomi yang luar biasa. Dahsyat. Beliau kaya menikah dengan orang yang super kaya lagi. Sayyidatuna Khadijah. Subhanallah. Harta beliau melimpah ruah. Sebelum beliau menjadi rasul. Terus apakah ada riwayat? Terus kanjeng Nabi itu pada saat kaya terus petengnya kelemon kayak kulungnya itu Gak Boten enten riwayat. Gak ada diriwayatkan kanjeng Nabi berat badannya terlalu gemuk. Boten enten. Pas waktu suki sugi-sugi boten. Sempurna postur tubuh beliau. Sampai nyuwun pun, orang bisa dipaidu, Pak. nah, kula ngeten ini kan isi enak sama itu saat sone iki jadi ganteng ganteng ning kelemon lho sing ora enak loh kan ngoten niku isih iso dipaido to Pak <coughs> terus saya mulai sama itu kon coba ah, jadi ganteng ustaz ning kurang putih sithik lho ngoten niku jenenge di iso dipaido tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak bisa dicacat itu nggak bisa baru postur tubuhnya sempurnanya luar biasa Kula ana nabi kok jerawate keh biyanget niku nggih gumun kula. Nabi kok kukule keh biyanget gak rupane letek iki pripun to. <laughs> Nabi letek niku ya ngisi-ngisi to Pak nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Kula ajeng nyontokno Kanjeng Nabi Muhammad karo Kanjeng Nabi Yusuf enak para habaib ora sida. Nah, ora sida. Nggih. <laughs> Niku ten para habaib ngeten niku kula ngomong ya ora iso Ceramah niku nek para habaib ngomong sama omong kula wis metu <coughs> Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu dari postur tubuh beliau, orang iso dicacat. No mleh dari akhlak beliau. Subhanallah. Bagaimana beliau ketemu dengan anak kecil, bagaimana beliau ketemu dengan delegasi dari luar negeri, bagaimana beliau menerima curhatnya orang tua. Itu sempurna semua, subhanallah. Dari akhlaknya, dari pribadinya, dari postur tubuhnya, dari pakaiannya. Gue dari kecil kanjeng Nabi niku nggak pernah terbuka auratnya. Enten riwayat pernah niku pisan tok pada saat beliau ikut menek tenggone Ka'bah. Niku jubah beliau kena napa menika? Kena angin. Nggih. Terus lutut beliau niku kebuka sithik ngoten niku. Langsung ditutup itu jubah kemudian beliau sangat malu sekali. Nah, awake dhewe kan yo ya nampunten arep badminton mak omah numpak sepeda motor katokan cekak, Pak. Nggih to nggih. Dadi sing nutup aurate ora kudu wong wedok, tok wong lanang-lanang lho. Wadah nggo katok ngapret terus pit-pitan lho, Pak. Wah, ya toh nyenengke lho nika. Kabeh dadi ketok kabeh terus pit-pitan jenengan nang Car Free Day Slamet Riyadi niku. Lah niku wong lanang-lanang kan pit Ya toh dongo katok ngapret-ngapret. Sing nutup aurate ora wong wedok tok. Orang laki-laki ya harus wajib menutup auratnya. Nutup aurat itu ya nutup aurat yang benar. Bukan sebagaimana sabda kanjeng Nabi besok di akhir zaman itu. Banyak orang tertutup tapi sebenarnya mereka telanjang. Pripun yang nganggu kumudel seng ngapret-ngapret ngapret niku. Wong wedok barang legging nanti niku rajane pakaian jerunan pak. Jerunan juga jobonan Pak. Jadi marai mumet nanti niku. Niku ustadnya mumet apa? Apa mana orang ustad? Akhirnya melaku ngoten niku nengarpe ngarepe ngoten niku ya mare mumet tenan. Ora ustaz ya tambah mumet oh, lo ustaz ya ngerti ngoten niku ya greng ngoten niku. Ahmad sallallahu alaihi wasallam maka nanti akan muncul ma nusabbitu bihi fuada. Maka akan muncul semakin kokoh, semakin kuat keimanan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai khotamul anbiya wal mursalin sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul. Kemudian yang kedua, ini dalil adanya kitab maulid, dalil adanya kitab manakib. <coughs> yang kedua, enten saya ngomong solawatan itu ya enak yang Indonesia atau Rebananan ya teniki enak yang Indonesia atau nyuwun ngapunten. <coughs> Mekah jadinya renek solawatan, ya kan? Isen haji-haji. Haji-haji nu mulai yuk ya yo kadang anyel ya, Pak mangkate maca bismillah dadi imam, bismillah banter. Niku haji mulih bismillah dadi alon apa? Jadi kon ilang apa? Tiru Mekah alasane. Tirumu sing mbok tiru siji tok bismillah tok. Tekoni terus adane Jumat yang pira pisan. Jadi kula niku jane yo ora setuju adan Jumat, eh, Jumat napa adan pindho Jumatane NU niku kula ora setuju jane. Gitu. Karena itu Mekah nggih adane pindho. Ngoten lho ya? Madinah ya adanya dua kali. Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya dua kali. Kok terlalu cilik ngoten ya. nggih nek, terus dinggo kaya-kaya wong NU tok sing adane Jumat kuwi mboten. Ya toh, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sak Yaman kabeh adane pindu. Ya toh, Jumatan adane pindu. Terus kemudian kalau selawatan pripun Ustaz di Mekah? Kalau di Masjidil Haram pun dan kula jadi orang ya tidak setuju. Wong NU ora jadi imam ning Masjidil Haram niku kula setuju. mau imame NU tawafe terus piye, Pak? Begitu? Bar salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Abdul Dikri, fa'lam anahu. la ilaha illallah la ilaha illallah. orang itu tawaf no. <laughs> Padahal mereka Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi langsung ngatek tawaf. Kan ngatek Berhenti Masjidil Haram untuk tawaf niku nek men Ya toh, pun komat terus sholat niku mandek. Bar salam langsung ngadek kabeh. Oke, sing dikir-dikir ku sing bagian teng buri-buri, ya jenengan dikir anteng mriku ketabrak. Lha kan ngoten. Nah, bagaimana solawat di sana? Ada enggak? Banyak. Saya bulan 4 kemarin di Saudi, di Mekah. Saya sowan kepada ulama Ahlus sunnah wal jamaah yang sangat populer di Indonesia. Santrinya banyak orang Indonesia yaitu Asyid Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah adik kandung seorang ulama yang sangat populer. Menjadi ulama ahlu sunnah wal jamaah di Makkah nomor satu lah. Yaitu Asyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau sudah meninggal dunia, sekarang makom itu diganti oleh adik beliau. Nah saya pada bulan 4 kemarin alhamdulillah keluar dari Masjidil Haram, kita sewa taksi, kita menuju ke pondok pesantren beliau. nah, pas kulon dangak ngoten niku ndeloki hotel Zam-Zam Hotel Rojo. Bangunan tertinggi di Makkah niku hotel. dure enek gambare jam, ono jam gede banget. Teng mriku tulisan. Tulisan yang Tulisan yang apa menika berjalan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niku teng ngarep Masjidil Haram, teng hotel Grand Zamzam, hotel yang paling tinggi milik raja, itu ada tulisan solawat ngoten niku. Ternyata solawat wong Mekah niku nggih nganggo sayyidina. Kalau kebetulan sholat Jumat di Masjidil Haram juga Engkang khotib kalau nggak salah mungkin Syekh Sudes. Pokoknya suaranya apik banget. Niku nggih Sebelum doa diawali gue solawat. Solawatnya ya Allahumma sholli ala sayyidina. Ditambahin mulai wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Titelnya Rasul tidak cuma disebut satu, tapi ya sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Terus kemudian doa. Pas beliau doa kanan kiri kula niku jadi dengan katakan kabeh. Enten wong Mesir, enten wong Ethiopia, enten wong pundi-pundi ngangkat. Amin, amin ngoten. Nah, teng Solo kan kadang jenengan ke dungo, Habib dungo, ini guru gedhe-gedhe kata ni kita, penelang-penelang ngeten iki tok. Kene ora Solo ya enak apa? Ya teng Mekah ya diamini dongane khatib. yang gue sayidina, doanya khatib ya kan. Kemudian kita keluar naik taksi menuju rumah Said Abbas Al-Maliki melewati jalan dan tulisan Torik Sayidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala Jalan Sayyidina Umar bin Khattab nyebut Umar bin Khattab orang oh, wani langsung Sayyidina Umar bin Khattab belok kanan lurus melih lewat melih torik jalan Sayyidina Utsman bin Affan yang niku terus mungkin nek teng Mesir enten masjid besar Masjid Sayyidah Zainab loh kalau apa namanya uh, duriahnya Rasul atau tokoh-tokoh itu kalau laki-laki Sayyidina, kalau wedok perempuan Sayyidah. Ada masjid Sayyidah Zainab teng Mesir. Lho kula ngeten niku mboten buka teng internet kula wis tau mriko, masane jenengan kita ingin nyek kula. <laughs> Wah, teng kula tau mriko dolan, ngoten lho nggih, dolan jalan-jalan. Nah, Sayyidina Sayyidah perempuan. Nah, begitulah eh, ulama-ulama uh, di sana mirip seperti kita. Terus meleh. Kula enggak ke sithik meleh namanya Sayyid Abbas bin Alwi. Namanya Sayyid Abbas. Abahnya, bapaknya namanya Alwi. Al-Maliki, madhabnya Maliki. Wong sak dunia Pak sing kulong ngerti, Islam ora bermadhab. kuya sih sami diri kok. Liyane ora enak Pak, gumun kula. Nggih iya ta? Ya sodron kena sami dikena ya wis kuwi lah. Kuwi kembar Pak masalahe Pak. <laughs> Ya. Islam tidak bermadzhab ya di dia itu tok. Enggak ada kok Islam tidak bermadzhab. Al-Qur'an dimaknai dewi. Gawe fikih, gawe hukum dewi, gawe tafsir dewi enggak ada. Di Masjid Nabawi itu ada halakoh-halakoh. Pengajian-pengajian di sana ngerumpul 100 orang, sana 100 orang, ya kan sana 200 orang, ya kan di pinggir-pinggir gitu. Itu kalau bahas Al-Qur'an ya, ya sudah. Kalau Allah taala Ya, Allah berfirman, kemudian Nabi bersabda, kemudian wakala Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i berpendapat, nah begini terangkan, wakala Imam Maliki, wakala Imam Nawawi, semua merujuk kepada pendapat ulama. Kemudian kalau kayak Samiti ini kuat Quran langsung wakala Syekh Samiti, kan, nah, dan Syekh Samiti berpendapat, nah kan, nah, ini enak ya, solo tak sih tidak nih, itu. Nah itu Kemudian Al-Maliki, mazhabnya Maliki, Al-Hasani, keturunan kanjeng Nabi lewat jalur Imam Hasan. Subhanallah. Kemudian saya sowan ke sana, saya dikasih hadiah sama beliau, Syahid Abbas bin Alwi Al-Maliki, kitab Majmu, kitab kumpulan Maulid. Ternyata beliau itu setiap malam Kemis, bakdal Maghrib, ngamalkan Maulid Maulidnya bergantian. Saya pas ke sana itu selisih sama Habib Syekh. Eh, soan kepada beliau itu selisih semingguan ya kak ya. Selisih semingguan lah sama Habib Syekh. Habib Syekh kundur, saya posisi masih di Medina. Bulan 4, Habib Syekh juga bulan 4 tahun ini umroh. <coughs> nah, di sana di majlisnya Syed Abbas di Mekah, itu ada majlis maulid bergantian. Modelnya mirip kata segini Habib Syekh. Dia malam kemis. Malam kemis pertama baca maulid berjanji. Eh, mungkin nek kula kewalik-walik nyuwun ngapunten ya pokoke eh, ada empat kitab maulid yang dibaca. Maulid kedua maulid jiba. Yang ketiga oh ada lima, lima kitab maulid. Maulid berjanji, maulid jiba, maulid simtul duror, burdah, terus maulid nabhani. Maulid nabhani ini pun teng Indonesia belum banyak dikenal. Ini dibaca bergantian setiap hari Rebo ba'dal maghrib dibaca tenggone pondok pesantrennya Syed Abbas bin Alwi Al-Maliki. Tong mereka enten majlis lagi di tempat yang lain, yo solawatan. Nah enten ulama-ulama dari Indonesia hadir di majlis-majlis beliau, santri kon ngadeg kabeh maca tola al-badru alaina. Nggih, kula ngerti maca Quran masalahnya. E. Yaitu tempatnya putranya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, namanya Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yeah. Surya Dharma Ali Menteri Agama Indonesia hadir di majlis beliau disambut santrinya konate KB kabeh baca tola al badru alaina. Podo kalau wae ini. Anda mulai teng Mekah majlisnya Habib Umar Al Jilani. Keturunan Syekh Abdul Qadir Al Jilani ya teng Mekah. Teng Madinah ada Habib Zain bin Smith. Ulama-ulama kita teng mereka kata Cuman masalah ya niku wau. Wong haji niku ngertinya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Wong niku tok, Pak. Gak mau tanya ada ulama siapa, ulama alusuna, kemudian disowani, didatangi. Gak ada yang mau tanya. Kalau mau sowan-sowan, banyak ulama-ulama maka ulama-ulama Madinah yang seperti kita-kita ini. Yo solawatan, yo nopo enten teman temeniku. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau mau studi banding. bapak mulai dengan jenengan dua TV parabola, wah sudah jenengan maulid diiringi rebana itu di mana-mana ada. Napa nah, meneh teng Yaman wis modele macam-macam. Cuma sing model rancak-rancak yang iki kula dereng enten. Teng mriko kadang maca mulih duran niku tanggane majlisnya di Sewun niku uh, napa alat rebanan niku cuma loro tok. Bundur gede sak menten iki. Wah, sak menten iki gede. Eh, iku nek teng mriko ora payu niku. Wong musiknya yo, wah apik-apik teng mriki. Apik-apik Indonesia ya. Tapi subhanallah yang hadir ya banyak. Iramane musik yo Ah ketok falas iya, fals kok tak rumah rungokne kok kita falas lah apik ini Tapi subhanallah ya kan teng mriku kok napa meneh tenggone makamnya Habib Ali Sentul Durur. Kula niku gumun teng mriku kok orang baca maulid niku buat sing nyekel buku. apa Awake mau coba buku yang e kleru kabeh. Ah teng mereka subhanallah ini maca panjang-panjang orang ada semua coba buku. Ternyata saya tanya kepada uh, beliau Habib siapa <laughs> saya lupa. Ternyata ini orang nggak bisa baca. Tapi apal itu ada beberapa orang seperti itu di di makamnya eh, di Sewun itu majlisnya malam apa kak? Eh, hari apa kak itu? Minggu ya? Hah? Malam Senin itu ada majlis di apa namanya di tempat pemakamannya Habib Ali penulis Simtul Juror itu. Nah, di situ kemudian majlis badal maghrib terus kemudian isak berjamaahnya di situ. Subhanallah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, jadi satu dalil tentang maulid, dalil tentang manakib. Yang kedua studi banding. Sebab kadang kita ini merasa kerdil, merasa sedikit karena kita ini nggak pernah studi banding. Gak boleh ada studi banding masalah jenggot, masalah katok cingkrang, ngoten niku wah malah niku antene ya gunung Solo tok. Wong Mekah niku ora enak sing model katok eh, model ngoten-ngoten niku mboten enten. Nyun hampun terus salat kudu begagah kahidah idakan sikil ngoten niku mboten enten. Nggih teng Mekah, ya ora enek kula tau salat nang Mesir. Ya ora enek tau salat nang apa mulai Singapura, Malaysia nih Pak Hitami teng Malaysia setengah tahun nih malah Pak Hitami. Nggih. Kula teng Malaysia niku cuma pitung dina tok. Ya Singapura ya ora enek wong salat idak-idakan sikil ora enek. Enek nggih teng Solo tok niku. Mekah ora enek, Madinah ora enek. Wow, tahu toh kalau ceritake, kalau pernah niku betul-betul terjadi di salah satu masjid. Ini kok sholatnya kok sikile kok ombo-ombo ngeten, ngopo sebabe? Dijawab, lagi kalau tidak lebar kanan kiri kita ditempati setan. Nah, kalau jawab, aku ini masih ilmu terlalu ombo, setannya malah pindah yang tengah. Oh, aku malah medeni loh pak. Setan yang tengah nyundul malah repot. <laughs> nah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga. Betapa banyak orang-orang bahkan asatid bahkan ustadz secara tidak sengaja atau sengaja saya nggak tahu merendahkan posisi kedudukan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alaihi Oh Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Buktinya pada saat perang kepala beliau tertembus anak panah pada saat di perang Uhud. Buktinya pada saat beliau dilempar batu tatkala di Jabal Tur gigi beliau pun pecah. Buktinya tatkala perang beliau pun terluka. Ya kan? Kemudian dianggap manusia seperti manusia biasa. Nabi Muhammad. Bahkan sering kita jumpai di Solo. Khotib Jumat. Mengatakan Nabi Muhammad bersabda. Kata Nabi dihilangkan. Wah dengan lantangnya Muhammad bersabda. Jangan kita gitu, pak. Siang tenang. Kok kayak kayak karo kanjeng Nabi kan jangkar itu biasa banget. Khotib loh gak kadang kadang niku Muhammad bersabda. Iki kayak Oppo ne Kanjeng Nabi? Awake dhewe niku karo mara tuwa wae ora wani jangkar lho, Pak. Ayo mang jangkar. Ditarik balik ya anak iso. Ayo to Retur iso retur ya kan. Tarik balik iso. Karo mara tuwa ora wani jangkar, karo bapak ora wani jangkar. Pak RT ora wani jangkar. Karo kula ora wani jangkar. karo kanjeng Nabi Muhammad Wasallam jangkar. Muhammad bersabda, Ah nang Masjid Al Hijjah tak dono langsung nih para khotib-khotiban wis. Lu jelas lah, Pak. Jalilnya ah Kanjeng Nabi kan perang terluka. Kanjeng Nabi ini kan manusia biasa. Nyuwun pangapunten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadun basarun walaisakal basari. Nabi Muhammad itu manusia, memang manusia. Dan Nabi Muhammad dari golongan malaikat malah jenengan ra iso niru. Malaikat itu randu nafsu kok, Pak. Jadi kan misalnya wah niru nabi, tapi nabinya dari golongan malaikat. Nah, malaikat itu ngerti wong ayu lah kepengen no, Pak. Nggih to nggih. Ya? Malaikat jepi wong ayu. cuma kok luna maya, jupe, ah, lewat kape orang bakal kepengin. Lho gitu to nggih, bakal kepengin. Duit miliatan orang kepengin. Nggih Emas piro orang kepengin. Jabatan orang kepengin. Orang dia nafsu kok. Maka Nabi dipilih dari golongan manusia. Tetapi tidak sembarang manusia. Nabi Muhammad manusia tetapi tidak seperti manusia. Kok podo kali menungso niku pripun? Siji contoh. <coughs> Enten wong non Islam lebu Islam. Ya, wong non Islam lebih Islam. Wes orang ngakoni Kanjeng Nabi wis syahadat kalau Gusti Allah tok. Ashadu an la ilaha illallah. Wes rasah perlu nyebut kanjeng Nabi Muhammad. Sakit mlebu Islam mboten? Ndak bisa. Ajeng dibaleni ping 1000, ping 10000, belum diakui Islam sebelum masuk dalam pintunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong non Islam mlebu Islam kudu lewat jalur pintunya Kanjeng Nabi. Orang sholat orang sholat. Wes wong apal Quran lah misal, luar biasa lah wong apal Quran. Ya toh. Salate sak rakaat misale sak juz. Oh, umpama kok Pak. Ya toh kula sekali salat iso khatam Quran. Tapi niru ilmu Ali bin Abi Thalib. Ya, kulhu ping telu. Nggih. Iya. Wes orang khatam Quran sak rakaat sak juz. Dua rakaat dua juz. Salate subuh sak jam setengah misalnya orang hebat apa? Nggih. Tapi di dalam tahiyat akhir wes salate khusuk iso nangis-nangis. Quran rong juz dalam tahiyat akhir tidak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sah bukan solatnya? enggak sah sebab bacaan tahiyat akhir sampai kepada solawat kepada kanjeng Nabi hukumnya wajib sampai kaya ngoten Pak meleh, onten Pak benda mati jenenge batu hajar aswad Niku rak jelas benda mati niku, gue Ngambung waktu untuk ganjaran Pak. Subhanallah niku. Kemudian saya cari, iki jane sing mulya apa niku. Ternyata suatu ketika ada riwayat Sayyidina Umar bin Khattab mencium batu Hajar Aswad. Kemudian ditangkuti kali para jamaah, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau mencium batu Hajar Aswad?" Dijawab oleh beliau, karena watu ini pernah dicium kanjeng Nabi. Jadi waktu watu niku mboten krana watune sing mulya enggak, tapi karena dicium Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watune dadi katut mulya. Subhanallah. Ngambung watu dadi entuk ganjaran Coba mang kono gunung kawi apa gunung di mangambungi watu. Entuk ora ganjaran, dosa malah. Ya kan? Sing entuk ngambung watu mungkin nek watu akik ya kuwi disemproti wangi terus diambungi lah monggo. <laughs> ya, Ngambung watu untuk ganjaran cuman satu batu hajar aswad bukan karena batunya yang mulia tapi batu tersebut bersambung kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu jadi mulia. Benda mati melih. <coughs> Jubahe kanjeng Nabi. Kulo cuma ngomong sandal tapi kok ya Sandal kok terlalu anu nggih. Jubahe Kanjeng Nabi. Kulo niku tau mikir. Sakjane jubahe Kanjeng Nabi niku karo malaikat Jibril iki mulya ndi? Tak pikir-pikir ngoten niku. Mrene jenengan nah, ya jelas mulya. Malaikat Jibril ta Ustaz, belum tentu loh. Lihat peristiwa Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril Derek ke kanjeng Nabi naik ke langit satu dua tiga empat lima enam tujuh Sampai di Sidroh Al-Muntaha. Malaikat Jibril mengatakan, Ya Rasul, kamu jalanlah. Kenapa ya Jibril? Saya bisa mengantarmu sampai di sini. Memang kenapa? Melangkah satu langkah, tubuhku terbakar. Ya kan? Kanjeng Nabi melangkah menuju Allah. Sak pakaiannya, Pak. Buatan telanjang. Masuk kanjeng Nabi ketemu karo Gusti Allah telanjang. Dia lucu dong, ya. Buatan mungkin loh. Lihat penjelasan Imam Nawawi Penulis kitab Riyadus Salihin. Penulis sarah Sahih Muslim. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Allah ya sak sandale, sak jubah, sak bajunya, sak imamahnya yang dipakai di dunia, yang dipakai di bumi ikut ketemu semuanya dengan Allah. Jubah Kanjeng Nabi iso ketemu karo Gusti Allah sebab nempel tenggone Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril ora iso lho, Pak. Ini kula jeneng tulis sandale lho Pak, sampai iso ketemu Gusti Allah lho Pak. Lo tahu Pak kapan hari ini niku ceramah teng daerah <coughs> Kali Pip Bib Muhidus niku nek kalian tuh. Pengacara hall. kok ora kula dicepake parkir teng buri panggung to niku. Parkir kula kleru Pak, salah mengambil jalan. Jalannya nggon sebelah jauh. Aduh niku berhubung kula ustate bupatine ya semaku nah kula ya semaku ngoten niku terus bansere niku ngeten Ustaz sandalnya dipakai Ustaz sandal kon tidak tidak kloso karepe padahal niku bar grimis sandalnya nggih kula nggo arep idak kloso kula ora penak ternyata enak tulisannya al hidayah nah, ah, itu klosone kan sing mumbai kanca kure lawan aku ya krasa berdosa to nah nggih arep tak terus kabeh nek tulisannya al hidayah ra Terus ngoten niku sandal kula kula tinggal ngoten mawon. Padahal niku jaraknya kira-kira 100 meter, Pak. Jamaah ya 4 ribuan jamaah ya 3000 4 ribuan jamaah kira-kira 100 meter. Kita ya kula tinggal tengguri mburi ngoten sandal kula. Wah, kula langsung laku tak tak tak bupati ning dhuwur, Habib-habib wis di atas kula langsung munggah panggung ngoten mawon. Wah, kula gumun, Pak. Sandal niku kula tinggal tengguri. mburi. Kula noleh mburi sandal niku ngerti-ngerti mau teng panggung. Wah, nyenenge to nggih. Wah luar biasa. Sandal kok nggo karo mah ya batin kula nggih. Sebabe napa? Digalake banser niku wae lho, Pak. Padahal saat niku dan Kula mboten bahas niku, lesen kula bahas napa to. Jamaah niku panggungnya dur banget sak menen iki Pak kira-kira. Wong niku posisi orang duduk ngoten niku orang lungguh, niku sak ndure sirah. Jamaah niku arep arep nyedak ning panggung, ora entuk karo banser, Pak. Orang itu harus satgas kok. Lah sandal kuwi malah kurang ajar, malah ndur panggung. Niku sandal kula lho, Pak. Ya, jamaah tidak panggung ora entuk kok. Sandal kuwi malah ning dhuwur panggung nongkrong enak banget. Nggih, ya, lah niku lak kula bayangke to, ijane jamaah karo sandal iki mulya ndi? Sandal kuwi malah ning dhuwur panggung, jamaah nedak lho, ora entuk karo sagas karo banser. Lho niku sandal nembe nemplek nenggon sikil kula, dadi iso munggah dhuwur panggung kok, Pak. Nopo mulih kalau sandal itu menempel kepada manusia yang paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iso ketemu Gusti Allah, subhanallah. Coba sandalin dengan mang tinggal temburi. <laughs> hilang kenal, dijamin hilang. Ya, dijamin hilang. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kisah-kisah benda mati jadi mulia banyak bukan karena bendanya yang hebat tetapi karena disentuh kanjeng Nabi. Nopo? Tongkatnya kanjeng Nabi. Ya. Kayu biasa tapi karena disentuh kanjeng Nabi pada saat kayu ini, tongkat ini tidak dipakai lagi untuk khotib Jumat, maka tongkat ini pun menangis dan didengarkan oleh ratusan sahabat yang mendengarkan khutbah Jumatnya kanjeng Nabi. Pun contoh terakhir, biasanya setengah solas rambung ini contoh terakhir. Kita ini umat Islam oleh Rasul dikatakan surga belum akan dibuka oleh untuk umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke surga lebih dulu. Subhanallah. Kita ini akan masuk ke surga lebih dulu, lebih awal daripada umat-umat terdahulu. Daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Kita masuk surga lebih dulu. Pertanyaannya adalah apa amalane awake dhewe luwih akeh daripada Bani Israil? Apa amalane awake dhewe luwih akeh daripada umatnya Nabi Nuh? Nggih, umatnya Nabi Nuh, Nabi Nuh niku berjuang mati-matian seperti itu. Beliau niku diangkat jadi nabi usia petang 450 ya, usia 400 atau 400, 450 kemudian beliau meninggal 900 apa 950 Pokoknya beliau jadi Rasul itu 500 tahun. Ya, lima 500 tahun. Umatnya 40 pasang. Petang lu lanang, petang lu wedok. Dan ya, kalau ada riwayat yang lain yang berbeda, Pak pangapunten. Seperti kosidahnya Habib Syekh itu sendiri kan tatkala ditinggal meninggal oleh ayahnya itu kan ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan empat bulan, kan begitu. Ada yang mengatakan kalau 2 bulan saya Justru malah mungkin ada riwayat yang lain dua bulan cuman saya belum tahu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, umatnya Nabi Nuh, umatnya nabi-nabi terdahulu, amalannya kuat, ibadahnya panjang. Kita orang iso ngalahkan. Bon, contoh si Jimawan lah. Asbabun nuzul surah Al-Qadar. Dalam Al-Qadar itu ada ayat Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat tersebut adalah malaikat Jibril datangi Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril itu cerita ada umat Bani Israel namanya adalah Sam'un Al-Ghazi. Namanya Sam'un Al-Ghazi. Ini seorang pejuang yang dahsyat. Ibadah sewu bulan 83, sekian tahun. Malamnya tahajud, malamnya ibadah luar biasa. Siangnya perang menurut melawan orang kafir. Sewu sasi tanpa maksiat. Nah, wae dhewe sedina tanpa maksiat ora iso. Wis eh, awake dhewe niki to nggih mimbandingi karo Bani Israil. Ya toh, ustaz ora iso sedina tanpa maksiat. Piye Pak saiki ning TV ning gone maksiat to. Karepe nonton Ustaz Yusuf Mansur, karepe. Iki besok pagi ini Ustaz Yusuf Mansur siaran di ANTV terakhir besok pagi. Ya sudah tidak di ANTV lagi, besok siaran terakhir. <coughs> Kita karepe nonton Ustaz Yusuf Mansur, tapi iklannya ya rok tekak meneh. Ya kan? Nontonnya pengajian, kita lihat taklim, tapi iklannya loh, kadang yo ya semua niku. Kita sedino tanpa maksiat ora iso, Buka situs Islam. Loh, situs Islam. Man. Wis kula ora nyebutke situs Syekh Babul Mustofa, situs sapa nggih. Dia buka ketik Sony Parsono misalnya ngoten nggih nenggone Google metu niku. Nek Mualim Al Mancasani dereng metu, dereng ngenten ketoke. Dereng ngenten. Nek Sony Parsono metu. Nggih metu gambar kula nggih metu. Tapi gambar kok cekak ya akeh. Ngoten lho nggih. Kita harus rasa menghindar buka internet ya wis ngoten. Orang-orang pengen nonton langsung metu dhewe ya Pak. Pripun? Nggih, pun to. Nonton TV, nggih ngoten. Nggih to, metu kok omah. Apa ah, meneh omahku, Pak. Wah, ngarepan ku warung rame banget ya. Warunge bocah iki ya. Ah, aku bocah iki ki ngene lho ya, ning ndi nah, mlayune ning ndi. Ya, iki warunge sing jajan niku pegawe eh titik-titik ngoten. Wah, roh cekak roh cekak nyenengke banget, Pak. Jawarjaya ya, ya. Aku metu kok omahe. Waduh, lho ki ora ngarepe ustaz ya. ya. Sumet metu kok omah kula ngundurke mobil wis karo lirak-lirik. Cia. Kita itu di dalam rumah bahkan di kantongan sendiri. Handphone sudah sumber maksiat. Nonton TV maksiat. Ya, lah saya pernah mengatakan setan kotak ya TV. <coughs> Saat ini kita TV orang nek berita apa Pak. Berita sini saya elek apa? Napa enten berita yang saya? sae? Mboten nonton korupsi. Berita beritane ngoten niku Akhirnya orang terdoktrin, otak kita ini terdoktrin koyok-koyok neng dunia ku walek kabeh. Orang-orang Indonesia yang punya prestasi pun ora tau mlebu TV. Gitu nggih. Yang hebat-hebat ora tau mlebu TV. Sing elek ya mlebu TV. Mula enten rumus rumusan di dalam ilmu terkenal, ilmu kondang. Nek jenengan pengen terkenal, Ah gue mesti terkenal cepet niku. Kok sami dhewe kan masa nyeleneh jadi cepet terkenal. Koncone kirik haram lagi halal dhewe, mula cepet terkenal. Ah, umpama kula nggawe madhab anar misalnya, Salat takbir jijine 10. Takbir kudu ya Allahu Akbar. Ha, wis siji ngaten iki. Allahu Akbar. Aku muni cepet terkenal nih. Cepet nih ketok terkenal. Oh, salat Allahu Akbar jiji 10. Siji kudu Allahu Akbar. Ha, kula berfatwa ngoten, wah niku cepet terkenal. Kira-kira lho iki. madhab Sony. <laughs> Ketika madhab Anar. Nah, Sam'ud al-Ghazi ini malamnya tahajud, ahli ibadah, siangnya seribu, selama seribu bulan, musuh orang kafir terus. Ingin meninggal sebagai suhada, perang terus di medan laga terdepan. Subhanallah. Kanjeng Nabi diceritoni ngateni kita, ana Bani Israel, nonton Bani Israel, orang hebat, ahli ibadah, ibadah seribu bulan tanpa maksiat. Kanjeng Nabi yang dipikir sapa awake dhewe, Pak. Jadi kalau sampai Allah itu menilai seseorang amalan siji diganjar siji, amalan satu diberikan pahala satu umat Nabi Muhammad lebur surgane buri dewi Pak. Amalan siji dikai pahala siji lebur surgane buri dewi Rasulullah munajat, Rasulullah minta kepada Allah. Akhirnya turunlah Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Barang siapa mendapatkan Lailatul Qadar pun ibadah semuanya mawon. Mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia sama mendapatkan pahalanya. Sam'un Al-Ghazi, seorang Bani Israel yang ibadah seribu bulan tanpa maksiat. Jadi awak dhewe ini bisa mlebu surga di depan sendiri, di depan umat-umat yang lain bukan karena kemuliaan kita, tetapi kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ahlihi wa sahbihi wasallam. Jadi sekali lagi jangan ngeremeh no kanjeng Nabi karena kita ini mau apa-apa pintunya adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kemudian yang terakhir saya sampaikan pengumuman malam Jumat besok sing rutinan-rutinan pun mboten anu mawon malam suro mawon hari Senin malam Selasa tanggal 4 November malam Selasa yang biasa pengajian di Masjid Al Hidayah khusus hari itu libur kita pengajiannya dipindah di dalam keraton Pajang. Nanti pengajian akbarnya di dalam keraton Pajang, insya Allah bersama Al Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf, bersama Habib Abdurrahman Al Atos bersama saya, bersama Kiai, bersama Habaib yang lain, juga bersama insya Allah sekitar 10 sultan di seluruh Indonesia. Nanti di situ eh, apa namanya sorenya ada acara-acara keraton, kemudian kita malamnya malam suro kita pengajian akbar, mungkin nyuwun pangapunten kalau mungkin nggih teng mriku ajeng dilantik panjenengan ya aja gumun kalau mungkin dilantik kula ajeng diparingi titel ah, saya apal malah dahlim, Lim titel kula niku KPPH ah ini. Jangan kudu ngapalno iki Jamal Hidayah. Titel kula niku <laughs> Kanjeng Pangeran Panembahan Haryo Ustadz Soni Parsono Hadiningrat. Yes, kula ngapalke sewengi niku kok. Eta ya iki sesuk aku kudu apal iki jenengku lah. Kene ora apal piye lah. ini niki kita jenengan kalih kula nggih Kanjeng Panembahan lah ngoten lho. <laughs> Boten boten nonton ya Boten boten. lah kaya ngoten niku. Nah, kula nggih ngomong harus Sultan Pajang, pokoke nek kula diangkat jadi penasehat ya kudu kowe manut aku, mboten aku manut kono. Ah. Itu prinsipnya guru-guru kita seperti itu ya kula cuman niru-niru mawon ya Guru-guru kita seperti itu bahwa memang tenapunten aja suudon kalih para ulama, aja suudon kalih para guru-guru kita. Guru-guru kita ah, dekat dengan para orang-orang besar itu kalau guru-guru kita pagernya wis kuat sih. Ora iso, ngapunten Ya. Habib Syekh gak bisa diatur oleh gubernur sekalipun mau presiden sekalipun gak bisa diatur. Nah, nek jenengan arep ngejak karo para pejabat ya pagere kudu wis kuat sih. Ya kan? Pokoknya kita prinsipnya kita ora butuh, tapi mereka sing kudu butuh sama awake dhewe. Nah, kita pagernya kuat, ayo silahkan. Mau deketi pejabat silahkan, tapi pagernya sudah matang dulu. Jangan sampai menjadi ustadz-ustadz yang su, ustadz-ustadz yang buruk yaitu mendekat kepada para pejabat karena kita menginginkan sesuatu. Nah, itu termasuk ulama yang su, naudzubillah min dalik. Tapi kalau guru-guru kita, ini pagernya sudah kuat dulu. Jadi kalau beliau-beliau merapat ke situ, nggak ada masalah. Nah, kemarin pada saat beliau Habib Syekh ditulis tenggone koran Solo Pos niku kula broadcast kepada teman-teman, judulnya ulama dan kemewahan. nyalele Habib Syekh, kita kantor di mana-mana. Itu goro-goro Habib Syekh mobilnya bagus terusan dibahas di salah satu koran ditulis wah, apa tidak menunjukkan ulama yang sederhana, yang warok, yang zuhud. Ah, nyuwun ngapunten. Jangankan kok Habib Syekh nyuwun ngapunten. Kula kon numpak mobil trontong ben ketok sederhana misalnya ngoten. Habib Syekh jarak jauh Pak Purwokerto. Ah kula numpak mobil trontong nang Sragen, sesuk nang lari Cedak-cedak tok, ah, seminggu geblak, Pak. Ya, napa mulai Habib Syekh Purwokerto? Purwokerto napa enten pesawat? Mboten enten. Lah nggih to nggih. Mboten enten pacitan, enten pesawat, mboten enten. Purwodadi, Kudus, mboten enten pesawat. Sederhana itu enten gon-gonane, ngoten lho nggih. Pak eh, Pak Zainuddin MZ nak perlu ustaz-ustaz itu satu kuhelikopter. helikopter. Wong kula cita-cita tuku helikopter, Pak. Oh, ceramah ning daerah ning desa wah numpak helikopter. Cat ning desa-desa daerah-daerah di pegunungan. Wah, numpak helikopter. Panjenengan sampean rata jak. Nah perlu kita itu dua helikopter ceramah di daerah-daerah yang pegunungan-pegunungan ra kita numpak helikopter. Oh, tenang. ya. Jadi jangankan kok beliau Habib Syekh, kita-kita sing dakwah kedak-kedak, pernah gue mobil sing terontong, ya seminggu geblak, Pak. Nah, apalagi kelasnya beliau yang jam terbangnya sudah seperti itu. Jadi melihat ulama itu kita husnudon karena beliau-beliau ini pagernya sudah kuat. Maka lihatlah, wah nak tak seperti Malik bin Dinar. Wah itu sudah ulama yang top konglomerat luar biasa tetapi nyuwun pangapunten. Kapan hari dikaji oleh Habib Muhammad bin Hussein, mereka inilah orang-orang yang bisa meletakkan dunia di kakinya, bukan meletakkan dunia di kepalanya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Walafu, mohon maaf segala kekurangan. Doa penutup majlisnya kepada Habib Muhammad Syarif الفاتحة بالقبول والإقبال سندرا ووثنا وعلى كل حال أن الله يفعل علينا وأولادنا وإخواننا فوز العارفين وفكنا في الدين من عالم تعالى وحينا إلى سبيل السبيل وجعلنا من الأولى من العاملين وعبادك الصالحين أن الله يغفر ذنوبنا ويسر بنا ويسر عيوبنا ويسر أحوالنا وأن الله يتكرم علينا وعليكم سنين بعد سنين وعوام بعد عوام على ما يحب وعلى ما يحب ورب ويرضى ربنا ذو الجلال والإكرام على هذه نية وكل صالحة جامعة شاملة في الخير والآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاديت وكنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من